Qala rahimahullahu taala bab bayani fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa dengannya. Bab ini khonawidina azakumullah berbeda dengan bab yang sebelumnya. Yang sebelumnya dibawakan beberapa ayat dan beberapa hadis tentang masalah tauhid, yakni tentang wujud tauhid. Masalah wajibnya tauhid, pentingnya tauhid. Sekarang ini dijelaskan tentang keutamaan keutamaan tauhid. Ini khanabitin azakumullah disebutkan supaya kaum muslimin lebih bersemangat, lebih serius memperhatikan masalah tauhid dikarenakan dia tahu keutamaan-keutamaannya. Dia mengetahui fadailnya. Fadilah fadilah tauhid bagi orang-orang yang mengamalkannya Sehingga penempatan bab ini sangat tepat. Disebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan pentingnya tauhid. Kemudian setelah itu dibawakan keutamaan-keutamaannya. Masya Allah. قال المصنف رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب شرح باب khabaru mubtada'in mahzufin tabtiruhu hadza. Lafaz bab ini sebagai khabar mubtada yang dibuang. Dia sebagai khabar mubtada'nya dibuang. Takdirnya ialah hadza. Hadza batu bayani fadl tauhid ila akhirih. Paham ya? Sehingga dia marfu' marfu' dikarenakan sebagai khabar. Qultu saya katakan kata syarih. Wa yajuzu an yakuna mubtada'an khabaruhu mahdhuf. Boleh pula dibalik. Lafaz bab itu menjadi mubtada. Khabarnya dibuang. Takdiruhu hadza. Yani babu hadza. Bayani hadza atau hadza bayanu. La Khabar Bab ini penjelasan keutamaan tauhid. Wahada. Takfiru hada. Boleh pula ikhwan fillah azakumullah lafad bab ini mansub. Mansub Di fi'lin mahzuf Takfiruhu yakrah. bab bayani fadl tauhid. Kalimat bab ini bisa dibaca nasab Dikarenakan dia maf'ul bih. Maf'ul dari fi'il yang mahzuf yang dibuang. Fi'ilnya, takdir fi'ilnya ialah ikrah Bacalah. Bacalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid ila akhiri. Boleh boleh kalau nabi Allah majrur. sama majrur. Takdiruhu Iqra fi babi bayani fadl tauhid. Semuanya bisa. Bisa dibaca jar dengan harf harf jar mahdhuf. Huruf jar yang dibuang disertai dengan fiil. Takdirnya Iqra bacalah fi babi bayani fadl tauhid. Pada bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Paham ya? Bisa marfu' marfukun bisa khobar, bisa mubtada, bisa mansub sebagai fi maf'ul bih, bisa majurur dengan harful jar Kira-huma atau kulluha yajuh. Semuanya diperbolehkan nabi tina azzaikumullah. Paham ya? Wama sedangkan lafaz ma dari kalimat wama yukafiru minadz dzunub yajuzu an takuna mausulah bisa sebagai ma mausul mengandung makna alladhi wal aid mahdzuf sementara aidnya mahdzuf takfiruhu aid wa bayanul ladzi yukaffiruhu yukaffiruhu badal ha itu aidnya kembali berapa ya kawan pada tauhid paham dengan maknanya wa bayanul ladzi yukaffiruhu minadz-dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan menjelaskan yang dihapuskan oleh tauhid dari dosa-dosa tadi. Ini dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Paham? Paham? Hah? Mafhum. Wa yajuzu an takuna masdariyah. Dan boleh pula ma di sini ma masdariyah. Kalau mama sari Allah berarti yang jatuh setelahnya fi ta'wili mafdarin. ulikan dengan tawil masdar, Ma kemudian setelahnya, eh, setelahnya ya fil mudhari, maka fil mudhari'nya ya kita ulikan dengan masdar, Masdarnya yukafiru itu apa? Kafara yukafiru takfiran. Sehingga takdirnya ai wa takfirihi dzunub babu bayani fadl tauhid wa takfirihi dzunub bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusan tauhid tadi terhadap dosa paham ya wa takfirihi dzunub wa hadza tsani azhar dan yang kedua ini fanawatina azakumullah lebih nampak lebih tepat yang mana itu Hah? Yang, ya, ya, ya yang menyatakan bahwa ma di sini ma maftariyah. Saya mau tanya sekarang. Bedanya apa di sini? Ma mausulah dengan ma maftariyah dari segi maknanya. Kok kemudian harus tarjih atau perlu ditarjih salah satunya? Bedanya apa? Ada yang tahu? Secara makna. Ini apa Musa? Nah, berarti belum jelas bagi ente. Kenapa diam saja? Marja atau Abdullah? Bedanya apa? Ketika kamu menjadikan emas sebagai mal mausul dan ketika kamu menjadikan emas sebagai mal syariah. perbedaan maknanya itu apa? Kok kemudian dikatakan sama syarif wasani abhar yang kedua lebih tepat. Nah, Wah ini nggak bilang-bilang kalau nggak jelas. Enaknya Marjan, ini sekarang artikan lafat ini ketika ma di sini ma mausulah. Babu bayani fadli tauhid Walladhi yukaffiruhu من الذنوب. Gimana gimana? Dari awal. Paham? Dan apa-apa yang Ya enggak. Dan tauhid menghapuskan dosa. Ya enggak. Ah kok tak. Salah terjemahannya kalau begitu ya karena marja. Ma ini mamusul ini. Lihat, saya saya bikin tarkib yang mamusul. Babu bayani fadl tauhidi walladhi yukaffiruhu min adz-dzunub. Anda ah, yang apa? Artikan itu. Tuh, kok menghapuskan tauhid? Ah, ya tawa jauh ya akhi apa nujrah apa hah apa urusannya hmm ngomong dong kalau nggak paham jangan termenung saja mana hadis asamahu Hah? Mana dia? Mari, Allah Nah. يعني نجي أبو عبد الله Wah, wah, wah. apa apa yang menghabiskan perkara tauhid. Ada dosa menghabiskan tauhid begitu. Nah, ternyata berat juga ya. Ya sekedar menerjemah rupanya. Gawat ya, ini kalau sangat terjemah. عندها الحسد Wah, langsung angkat tangan. Entah Pak Rahman. Anda. Iya terus gimana? Babu bayani fadli tauhidi والذي يكفره من الذنوب. Ini Imam Mausulah. sesuatu yang tauhid itu menghapusnya. Dan apa-apa yang sesuatu itu yang tauhid itu menghapusnya. Jadi gimana bahasanya Pak? Sekarang bedanya apa dengan Mama Dariyah? Babu bayani fadli tauhidi wa taksiri dzunuba. terlalu dosa. Agar gitu. bedanya dengan yang awal tadi apa? Jenis-jenis yang menghapuskan dosa itu. Cuma satu yang dibahas sekarang ini, tauhid yang menghapuskan dosa. Bedanya apa dengan yang kedua dan penghapusan tauhid kepada terhadap dosa? Sama saja. Ah, Allah Ustaz. رسموتين بطيان كان نجم الحسن ها تكلم امم ayo ditanya kau melancarkan ke orang lain ya Allah ajib ayo ya Allah Ah, anak ngerti, jangan diletakkan pada saya. Sekarang kerja Pak, paham dah? Hmm. Hah? Ah, ya apa Lanjut di. Allah entah. Kalau manyama mamusulah, maka maknanya ya khanabatin asakumullah, bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penjelasan tentang dosa-dosa yang dihapuskan eh, oleh tauhid. Kalau mau surah yang dibahas ialah jenis-jenis dosanya. Paham tak? Anda tadi salah, salah jalur. Yang dibahas tentang masalah jenis-jenis dosa. Dosa-dosa apa saja yang dihapuskan adalah tauhid. Paham ini? Kalau ma masdariyah babu bayani fadlil tauhid wa takfirihi dzunub, bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan penghapusan tauhid terhadap dosa. Yang dibahas ialah penjelasan bahwasanya tauhid ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada. Paham ya? Pembahasan masalah tauhidnya, bukan pembahasan masalah dosanya ini apa? Yang dibahas sekarang ialah masalah tauhidnya. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Gitu loh. Paham ya? Nah ini termasuk keutamaan tauhid. Paham ya? Di antara keutamaan tauhid, tauhid itu betina azakumullah bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada. Makanya dikatakan sama Asyarih, wasani abhar. Yang kedua, mama tadi lebih tepat. Kan dikatakan wa ansab dan lebih tepat untuk bab keutamaan tauhid. Bab, bab ini karena azabumullah hendak menerangkan tentang keutamaan keutamaan tauhid yang diantaranya ialah menghapuskan dosa. Sudah paham ya? Kalau yang mau mausula itu penjelasan tentang masalah dosanya. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Penjelasan tentang jenis atau macam-macam dosa yang dihapuskan dari tauhid. Sehingga tidak atau kurang pas disebutkan dalam bab keutamaan-keutamaan tauhid. Sudah paham ya? Hada huwa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ini sekarang ayat yang pertama yang dibahas dalam bab ini. Kata Musannif rahimahullah dan firman Allah Taala orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kewaliman mereka mereka itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah syarah قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني المثنى وساق بسنده أن Rabi' ibn Anasin قال Kata Arabi, al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Iman yang fana bidin azakumullah ialah keikhlasan kepada Allah semata. Ini beliau menerangkan tentang alladzina amanu, yakni alladzina akhlasu lillahi wahdah. Orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata. Wa hadzal afar khana bidin azakumullah fihi ilatan. Lemah ya ikhwan ada dua penyakit. Yang pertama ya ikhwan fillah azakumullah ialah al-musanna gurunya Ibn Jarir. Dia ini bernama Al-Musanna bin Ibrahim Al-Amuli. Al-Musanna bin Ibrahim Al-Amuli. Tamam? Lam tujad lahu terjemah Sampai sekarang Alhamdulillah belum didapati biografinya. Siapa orang ini? Demikian dinyatakan Al-Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala ketika beliau mentahqiq dan mentakhrij tafsir al tabari Ibnu Syarif. Dari mulai awal sampai terakhir beliau mentahqir Beliau mengatakan sudah diupayakan semaksimal mungkin mencari tarjamahnya seorang ini. Al-Musanna bin Ibrahim Al-Amuli. Tidak didapatkan tarjumah dia. Demikian pula yang Allah yang dinyatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Sampai sekarang belum diketahui terjemahnya. Maka dia muhmal. Tak tahu siapa dia. Penyakit yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Mahan kunyahnya Abu Isa. Isa bin Nabi Isa. Isa bin Nabi Isa. Abu Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia ini Paham ya? Dia baik. Kalau dia meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas, istadda ba'fuh. Tambah parah kebaikannya. Wahada minha. Ini diantaranya. Yang meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas di sini ialah Abu Ja'far Ar-Razi. Dia baik dan lebih baik lagi kalau meriwayatkan dari Ar-Rabi' Ibnu Anas. Nah, demikian dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab Istiqad dalam tarjemahnya Ar-Rabi' Ibnu Anas. فالأثر ضعيف وقال ابن Ibn Kathir الآية Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan tentang ayat ini. Ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdah. Kata beliau orang-orang yang mengikhlaskan, yang memurnikan ibadahnya untuk Allah semata walam yushriku bihi syai'a dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun humul aminuna yaumal qiyamah mereka adalah orang-orang yang aman yang merasa aman di hari kiamat nanti al muhtaduna fid dunya wal akhirah dan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat nanti Nama ya khuan. Dari sini abidin azakumullah bisa kita pahami bahwasanya al-iman di sini dimanakan dengan al-ikhlasu lillahi wahdah. Dari pernyataan Ibnu Katsir rahimahullah taala mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Ini alladzina amanu, orang beriman. Kemudian walam yalbisu imanahum bi dan orang-orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman ai disyirkin tidak mencampurnya dengan kesyirikan. Buktinya apa? Beliau mengatakan walam yusyriku bihi syai'a. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Dengan penafsiran Ibnu Katsir ini, azakumullah, berarti ayat ini alladzina amanu walam yalbisu imanahum bi mereka itulah yang merealisasikan kalimat syahadah La ilaha illallah. Kata ikhwan. Kalimat alladzina amanu isbat. Penetapan menetapkan ibadah untuk Allah semata. Kalimat walam yalbisu imanahum bi nafi meniadakan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dalam berkenaan ibadah. Namanya apa ini sekarang? Hah? Namanya tauhid dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Paham ini? Sudah faham? Nah. Masya Allah. Nah mereka ini orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Tabaraka wa taala mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu." Mereka itu mendapatkan keamanan. Yang kedua, wahum muhtadun dan mendapatkan hidayah. Ibnu Katsir menafsirkan di sini ya ikhwan, aman di sini ialah aman nanti di yaumul qiyamah. Hidayah di sini hidayah di dunia dan hidayah di akhirat nanti. Hidayah di dunia, di dunia ialah seseorang yang wahid akan mendapatkan taufik dari Allah Taala. Diberi hidayah untuk senantiasa berada di atas al-haqq. Senantiasa di atas siratal mustaqim ini di dunia. Hidayah di akhirat nanti ialah al hidayah tu ilal jannah. Hidayah menuju ke dalam surga. Dari paham Nah, ini yang dijelaskan sama Syekh Muhammad Uthaymin rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Baik, baik, ikhwan. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah ayat ini khonafidina azakumullah menafsirkan ayat ini beliau mengatakan seharusnya kalimat al aman di sini ulaika lahumul amnu mereka itu mendapatkan keamanan tidak dibatasi hanya keamanan dia qiyamah nanti tapi seharusnya kata beliau dimanakan umum Dimana kan umum sebab al-amnu di sini isim mufrad al-mu'arraf di al. Kata ikhwan, isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam mengandung makna umum. Saya pahami? Sehingga seharusnya dimanakan umum pula. yakni orang-orang yang bertauhid mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Demikian pula wahum muhtadun mendapatkan hidayah juga umum. Hidayah di dunia dan di akhirat. Sebab lafaznya umum. Wahada abhar. Yang disebutkan sama beliau rahimahullah ta'ala lebih tepat. Dikarenakan umumnya ayat ini. Lalu apa maknanya? Orang-orang yang bertauhid mendapatkan rasa aman di dunia. Jawabannya, ya rasa amannya hakiki di dunia ini. Menunjukkan ikhwanabitina azakumullah bahwasanya dengan tauhid atau melalui tauhid akan tercipta rasa aman sentosa dalam sebuah negara. Akan tercipta rasa aman dan tentram dalam sebuah desa dengan tauhid. Salah dan itu juga ayat ini. Ulaika lahumul amn. Fatauhid min asbabil amn. Maka tauhid ikhwan azakumullah termasuk sebab-sebab yang membawa rasa aman pada sebuah masyarakat. Dan ini ikhwan azakumullah terbukti nyata sebuah tempat, sebuah desa, sebuah bangsa, sebuah negara kalau penduduknya itu muwahidun, ahli tauhid, beribadahnya hanya kepada Allah semata, jauh dari kesyirikan-kesyirikan, kehidupan dunia mereka ya Allah betul-betul aman, sentosa, tentram, gemah apa? Hah? Gemah ribah kuat jinawi kata orang Jawa. Betul-betul makmur. Nah, ya. Memang mungkin awalnya harus menapaki saat-saat sulit untuk membuat kaum muslimin atau sebuah masyarakat muwahidin butuh pengorbanan. Tapi begitu terwujud masyarakat yang muwahidin, ahli tauhid, yang ibadahnya hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Tidak ada kesyirikan di muka bumi ini yang terjadi ialah keamanan. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhasil mengislamkan Jaziratul Arab menjadikan mereka semuanya para muwahhidin ahli tauhid kondisinya aman hmm? aman tentram sentosa dan itu diwujudkan ya Fanabiddina Azzaikumullah terus pada masa kekhilafahan yang berikutnya. Abu Bakar Siddiq, wa Umar, wa Uthman. Sangat aman dan sangat tentram. Paling fal permusuhannya dengan pihak kufar. Memang orang-orang kafir kaum musyrikin ya jelas musuh musuh tauhid. Namun kita tentram mereka nya. Ada sebuah bangsa ya azakumullah kalau dengan tauhid semarak dengan tauhid ditegakkan dengan tauhid akan aman akan makmur bangsanya makmur negara mau contoh dah Hah? contoh yang gampang dilihat oleh semua kaum muslimin yang memiliki akal yang sehat dan fitrah yang bersih dan dilihat Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia. Yang saat ini satu-satunya negara yang dikenal dengan istilah Biladut Tauhid. Negara Tauhid. Undang-undangnya undang-undang Tauhid. Di sana ikhwan azabumullah disemarakan dakwah tauhid yang dimulai oleh Syekhul Islam Al-Musannif yang punya kitab Tauhid ini ikhwan fillah diteruskan oleh cucu-cucu anak-anak cucu beliau sampai para ulama di zaman sekarang ini ikhwan menjadi negara yang betul-betul menjunjung tinggi nilai tauhid memberantas yang namanya kesyirikan kesyirikan memberantas yang namanya khurafat khurafat memberantas yang namanya takhayulat Ditegakkan tauhid, diamalkan tauhid, didakwahkan tauhid dan menjadi undang-undang negara, undang-undang bangsa, masyarakat yang muwahidun, yang musyrikin, disingkirkan. Maka yang disaksikan sekarang ini karena betul-betul menjadi negara yang aman sentosa. Negara yang tentram, negara yang aman. Ya, ini sekarang. Hatta di zaman dahulu di zaman awal-awal kerajaan Saudi Arabia sebagaimana yang pernah saya gambarkan kepada antum itu betul-betul perwujudan sebuah bangsa, sebuah negara yang amat sangat aman sentosa. Yang namanya kehidupan dunia makmur di sana. Yang namanya tujar, para pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, dari berbagai macam negara, dari Hijaz, Makkah wa Madinah, dari Irak, dari Iran, dari Khurasan, dari Syam, dari Yaman, dari mana-mana. Itu membawa dagangannya semuanya ke Saudi. Keluar masuk dengan tentram. Rijalul Aman. Para prajurit-prajurit negaranya kagak berani. Luar biasa. Gambaran kehidupan yang sangat aman, yang sangat sempurna. Bahkan sekarang saja Allah, semua orang bisa merasakannya. Betapa tenteram ketika datang ke sana. Betapa masing-masing orang yang Allah yang bersih fitrahnya, yang sehat akalnya, sangat kepingin untuk bisa datang ke sana. Hah? Untuk bisa berhaji di sana, bertalbiyah di sana, beribadah di sana. Bahkan sampai urusan kerja kepingin di sana. Enggak mungkin kok kerja yang kono golek watu. Ya enggak mungkin lah. Mesti nyari apa ya, Pak? Nyari hulus. Hulus ya oke. Negara terkaya, Saudi negara kaya kan mungkin ada Allah. Hah? Fitauhid, tambang minyak kelegen gitu. Sedot terus orang tentek. Padahal gurun pasir. Hah? Gurun pasir, nah kayak di Indonesia ini, di Indonesia ini, Masya Allah. profis Ijo royo-royo. Tapi kiri wiri wiri. Eh, ya, di sana gurun pasir luar biasa. Ayo. Hah? Allahul musta'an, Allahul musta'an, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Repotnya ya karena Allah kebanyakan orang itu tidak paham, tidak ngerti, Allahul musta'an, Allahul musta'an. <clears throat> Ini kalau Allah dari kalimat ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang wahidin itu pasti mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat nanti. Aman di akhirat, ya aman dari azab Allah Taala. Masya Allah. Ini keutamaan tauhidnya. Wa qala Ibnu Zaidin وابن اسحاق ابن زيد namanya عبد الرحمن بن زيد بن اسلم مفسر معروف بالتفسير ضعيف في الحديث وابن اسحاق هذا محمد بن اسحاق ابن يسار صاحب السيره والمغازي ثبت في القراءه صدوق متلس في الحديث قال يا ابن اسحاق dalam bab qiraah eh bukan dalam bab eh, al-maghazi salah saya dalam bab sirah wal maghazi dalam bab sejarah dan pertempuran imam dalam bab hadis dhaifun eh saduqun mudallis mereka berdua mengatakan hadza min Allah ini dari Allah subhanahu wa taala ala fasl qada ketika pemutusan perkara baina Ibrahim wa qaumih antara Ibrahim dan kaumnya Ibrahim alaihissalatu wassalam dan kaum beliau yani menjelaskan tentang keutamaan Allah Ibrahim sebagai imamul hunafa sebagai tokohnya para muwahhidin Tamam, bahwasanya Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau dan yang sejalur dengan beliau para muwahhidin akan mendapatkan keutamaan ini mendapatkan rasa aman dan hidayah dari Allah Taala. Namun demikian yang Allah ayat tidak umum, tidak khusus untuk Allah Ibrahim saja, tapi juga umum bagi siapa saja yang memiliki sifat-sifat ini. Alladzina amanu, orang-orang beriman yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata, walam yalbisu imanahum bi dan orang-orang yang tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. <clears throat> Asar Ibnu Zaid sahih. Rijaluhu kulluhum thiqat. Sementara asarnya Ibnu Ishaq asarnya uh, Ibnu Ishaq Ba'if di saatnya ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, kuzib. Itu dusta. Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi. Kuzib. Dan dia ini gurunya Ibnu Jarir. Kuzib didustakan. Wa Ibnu Mas'udin dan diriwayatkan dari Mas'ud, lama nazalat hadhil ayatu" tatkala turun ayat ini, qalu mereka semuanya berkata, ini para sahabat. Fa ayyuna lam yadhlim nafsahu Ya Rasulullah, siapa di kalangan kita yang tidak membolimi dirinya? Kenapa ya Allah para sahabat bisa mengucapkan demikian? Ketika turun ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan keboliman, mereka mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Kenapa para sahabat kita bisa memahami demikian? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menggolimi dirinya? Artinya apa? Ya masing-masing kita pasti menggolimi diri sendiri. Artinya apa? berdosa. Kenapa kok bisa mengucapkan demikian ya Fanabuddin Azakumullah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Dikarenakan kalimat bihulmin dengan kezaliman di sini nakirah mengandung makna yang mutlak semua kezaliman umum semua kezaliman mencakup membalimi diri sendiri mencakup membalimi orang lain mencakup zalim antara hamba dengan rohnya. dikarenakan maknanya umum sehingga dipahami umum oleh para sahabat tidak dicampuri dengan keboliman Artinya apa? Tidak boleh bolim sama sekali. Sementara ini yang namanya bolim ada yang namanya dalam bentuk kesyirikan, ada yang dalam bentuk menzalimi orang-orang lain, ada pula bolim dalam bentuk menzalimi diri sendiri. Yaitu apa? Berbuat dosa. Ya berat bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak menggolimi dirinya? Saya paham ya? Nah, Dari sini khanafitin azakumullah menunjuk kepada kita sebuah dalil, sebuah nafs dalil, ayat atau hadis yuhmal ala zahirihi. Dibawa pengertian secara zahirnya, secara umumnya. Difahami secara umum, sampai ada dalil yang menjelaskan pengkhususannya. Tadi paham ya? Begitu mereka memahami secara umum, Rasulullah mengatakan, Qala alaihi salatu wassalam, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kebaliman yang sangat besar. Artinya apa? Kebaliman di sini tidak umum maknanya. Tapi kebaliman dengan makna khusus. Apa itu? Kebaliman yang namanya syirik. Riwayat ini pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengkhususkan keumuman ayat tadi. Tadi paham? Nah, maka di sini kita sudah mengatakan berarti ayat yang umum ini ternyata tidak difahami secara umum, tetapi secara khusus dengan riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya, Pak? Masya Allah. Sebagai faedah, kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu usul itu sudah ada di zamannya para sahabat. Sudah ada di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah dasarnya itu sudah ada. Tadi paham ya? Lanjut dia. Ya? Nah. Hanya saja yang kali pertama mengumpulkan masalah ini Kafan dan mustafil. seperti bidang khusus ialah ialah al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Naam. Allah يبارك Qala rahimahullah taala wa saqahu al-Bukhari bi sanadih. Hadis ini dirukil dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya. Faqala kata beliau, haddatsana Umar ibn Hafs. Umar ibn Hafs ibn Ghiyad. Paham ya? Kalau anaknya Ain, bapaknya Ghain. Eh, eh, mbahnya Ghain. Umar, berarti mbahnya Riyad. Kalau anaknya Hafs, Hafs Ibn Umar, maka mbahnya Hak juga. Siapa? Al-Harith. Hafs Ibn Umar Ibn Al-Harith. Ini dua orang. Sehingga harus dihafalkan. Di sini Ikhwan Umar ibnu Hafs. Umar Ibnu Hafsin Ibnu Ghiyad. Dia dan bapaknya sama-sama siqah. Qala haddatsana Abi Ghiyad, eh, Hafiz bin Ghiyad. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Qala haddatsani Ibrahim An-Nakhai. An Al-Qamah dari Al-Qamah, Al-Qamah bin Min. Al-Qamah bin siapa ini ya, kawan? Alqamah bin siapa ini? Siapa? Ibn Waqqas. Ibn Qais. Tahu ya Ibn Qais? Dikarenakan meriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Paham ya? Alqamah ada dua. Ada Alqamah yang meriwayatkan dari sahabat Umar. Ada Alqamah yang meriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Kalau Alqamah yang meriwayatkan dari dari sahabat Umar, itu Alqamah Ibn Waqqas Al-Laythi. Paham ya? Kalau Al-Qamah yang meriwayatkan dari Ibn Mas'ud itu Al-Qamah Ibnu Qais Al-Kufi. Wa Al-Qamah ini Khal Ibrahim. Tau Khal? Paman dari dia ibu Ibrahim bin Affan. An Abdullah radhiyallahu taala nuqala. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat tatkara turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak menafikan, tidak mencampuri iman mereka dengan keboliman. Kulna, kami berkata kepada para sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam, la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tidak membolimi dirinya? Berarti ya bagi mereka. Sebab saya ulangi lagi zulm di sini, kalimat zulm di sini nakiratun fi siyak fi siyak an-nafi lam yalbisu. Mana-mana umum. Qala maka belum menjelaskan. Laisa kama taqulun. Ini tidak seperti yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bi dhulmin mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, ai eh, bisyirkin maksudnya dengan kesyirikan. Di sini para ada tafsir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sehingga kalimat zulm di sini ikhwan amun maksus lafadznya umum dan dikhususkan dengan makna ini am yang yang taksis disebutkan khususnya. Ini pula yang khonamatina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tufassirul Quran menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, menguraikan Al-Quran, mengkhususkan yang umum-umum dalam Al-Quran, yang mengkait yang mutlak-mutlak dalam Al-Quran. Tamam? Dan menurut para ulama una, kalau datang tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat Al-Quran dengan syarat yang sahih kepada beliau, maka tidak butuh kepada penafsiran yang lainnya. Paham ya? Paham ini ya? Masya Allah. Kata beliau, awalam tasma'u ila qawli Luqman Ibnihi. Apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai puteraku, kamu jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Masya Allah. Jadi khonafidina asakumullah. Ada faedah bagi kita. Bahwasanya Al-Quran yufassar fis sunnah. Paham ya? Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Wal Quran yufassar fil Quran. Paham ini? Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah. Dan bisa pula ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Dengan riwayat ini. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Pada kalimat fisyirkin. Ucapannya Rasul. Paham? Beliau mengatakan, min dengan kebaliman, yakni fisyirkin dengan kesyirikan. Ini ayat ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dengan kalimat uh, dari dengan ayat yang beliau bawakan ini. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun abi. Ayat dengan ayat. Dan dua-duanya karena fitina azakumullah tafsir yang matur dipakai oleh salafun saleh rahimahumullahu taala dan ini asah huruf tafsir. Cara menafsirkan ayat yang paling tepat. Qala rahimahullahu taala wa hadal hadits fi sahih wal mustadrak wa ghairihima. Nabi ya sahih. Dari sini pula akan nabi Allah menunjuk kepada kita bahwasanya keboliman itu banyak. Tidak satu jenis. Disebutkan oleh para ulama kita akan nabi Allah dalam syarah-syarah mereka kezaliman itu bagi tiga. Yang pertama, hulmul abdi nafsah. Ke, se, kezaliman seorang hamba terhadap diri sendiri. Kami yang menzalimi diri sendiri. Yani az dunub wal ma'asi. Perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, hulmul abdi ghairahu kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Yakni dia ini menggolimi orang lain. Tamam? Ini masuk dalam bab al-baghyu bi ghairil haq. Tindakan melampaui batas dengan sama hak, memukul orang, menghina orang. Tamam? Misalnya. Kemudian yang ketiga ialah azulmu bainal abdi wa rabbih. Ini takbir yang tepat Al-zulmu bainal abdi wa rabbih. Kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Yani syirik. Alaula ah, lebih tepat ya. Jangan menggunakan takbir zulmul abdi rabbahu. Jangan. Kezaliman hamba kepada Rabbnya. Tidak. Ada khotoh. Sebab Allah Taala telah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma zalamuna Kata Ikhwan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka hamba-hamba itu tidak membalimi kami. Tapi mereka itu membalimi diri diri mereka sendiri. Paham ya? Sehingga bahasanya jangan zulmul abdi rabbah. Seorang hamba membalimi Rabbnya. Ada kata. Bertentangan dengan ayat tadi. Yang benar, al zulmu bainil abdi wa rabbih. Kezaliman antara hamba dengan Rabbnya. Ada wasallam yaitu kesyirikan kepada Allah Taala. Masya Allah. Wali Ahmad bin Ahwihi an Abdullahi qal. Dan Imam Muhammad meriwayatkan dengan semakna ini. Dari Abdullah beliau mengatakan, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin." Tatkala turun ayat ini, syaqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat hal itu bagi para sahabatnya Rasulullah SAW. Berat sekali. Fakalu, maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Fa'ayyuna la boleh nafsah. Siapa di antara kami yang tidak membalimi dirinya? Kal, beliau mengatakan, Innahu laisal alladhi ta'nun. Itu tidak seperti yang kamu maksudkan. Alam tasma'u ma qala al-abdu salih? Apakah engkau atau kalian tidak mendengar yang diucapkan oleh hamba yang saleh? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku. Wahai putraku, kamu jangan syirik kepada Allah Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kata Rasulullah, Inna ma huwa syirik." Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman di sini ialah kesyirikan. Wal hadis apa namanya datang dari Abdul Mas'ud juga dari Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya wala sahih ya ikhwan. Masya Allah. wa'an an Umar dan diriwayatkan dari Umar annahu fassarahu bizambi bahwasanya Umar menafsirkan kezaliman di sini dengan dosa Wadihkan jumlah fi nanti, Perlu dilihat sanatnya lagi. Fayakunul makna, maka maknanya menurut beliau, al-amnu min kulli azab, aman dari semua azab alladzina amanu orang-orang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin dan tidak mencampuri iman mereka dengan dosa itu tasnya siapa Umar dan tidak mencampuri iman mereka dengan dosa artinya apa tidak dosa sama sekali faulaika lahumul amnu maka mereka mendapatkan keamanan yakni keamanan dari semua azab artinya apa tidak diazab sama sekali Paham? Sebab ada dosanya. Paham ya? Ada huwa. Paham ini? Ini makna dari tafsirnya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yudha fi sanadih. Wa la yakhana bidin asakumullah tidak uh, apa uh, eh, uh, eh, enggak sama dengan uh, riwayat yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Wa qala Hasan al-Kalbi Al-Hasan al-Kalbi Wal Kalbi mengatakan Al Hasan Al Basri. Wal Kalbi sama sama ya Pak. Hamad Ibnu Sa'ib Al Kalbi kadzab. Ulaika lahumul amnu fil akhirah. Mereka ini akan mendapatkan rasa aman di akhirat nanti. Wahum muhtaduna fid dunia dan mereka ini mendapatkan hidayah di dunia. Wa ya khana bin azakumullah ini fi kusur terlalu sempit pemaknaan ayat ini dimana kan hanya merasa aman di akhirat dan hidayah di dunia semata yang tepat sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwasanya ayat ini dimaknakan secara umum rasa aman di dunia dan di akhirat dan uh, hidayah dunia akhirat pula dengan keumuman lafaz yang disebutkan dalam ayat ini. Dan itu yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah Allah akan kita baca keterangan lebih lanjut tentang masalah ini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ke, ucapan para ulama yang lainnya yang perlu dicermati dan perlu untuk diperhatikan karena ada beberapa bahasa yang mungkin perlu diterangkan di sini karena azza wa jalla. Nakfi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.